sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan di antara ciri-ciri surat Makkiyah yaitu suratnya biasanya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek dan biasanya terfokus kepada masalah al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan dan juga tentang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena penduduk kota Mekah yaitu orang-orang kafir Quraisy mereka ingkar kepada hari kebangkitan dan mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kebanyakan surat-surat Makkiyah ya eh, diturunkan eh, topiknya isinya adalah tentang eh, penjelasan takrir tentang yaumul akhir tentang hari kiamat sebagaimana akan kita lihat dari isi yang dikandung oleh surat Al-Ghashiyah Al-Ghashiyah ya Maknanya ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah dari e, kalimat Ghasyiyah yang artinya meliputi ya. Meliputi artinya tatkala tiba hari kiamat maka kedahsyatan hari kiamat, kengerian hari kiamat akan meliputi seluruh manusia. Tidak ada manusia yang selamat dari kengerian hari kiamat. Oleh karena dikatakan dalam nama yang lain dari hari akhirat atau hari kiamat at sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa idza ja'atit tammatul kubra dan tatkala datang malapetaka yang meliputi at dan malapetaka yang meliputi ya yang malapetaka besar yang meliputi segala manusia demikian juga al-ghasyiyah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat ini hal ataka hadithul ghasyiyah hal ataka hadithul ghasyiyah apakah telah datang kepada engkau uh, eh, al-ghasyiyah Eh, sebagian ulama dari kalangan ahli tafsir menyatakan bahwasanya al-ghasyiyah adalah nama dari nama neraka jahanam ya. Kalau tadi pendapat yang pertama menyatakan al-ghasyiyah adalah nama dari nama-nama hari kiamat, pendapat yang lain menyatakan al-ghasyiyah adalah nama dari nama-nama neraka jahanam karena Allah berfirman wa takhsha wujuhahumun nar. Pada hari kiamat kelak mereka para penghuni neraka jahanam wajah-wajah mereka akan diliputi oleh api neraka jahanam, dibakar oleh api neraka jahannam. Kalimat wa takhsha wujuhahumun nar. Surat Al-Ghashiyah adalah surat yang eh, diberi perhatian khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Ghashiyah beserta surat Subbihisma rabbikal a'la dalam solat Jumat, demikian juga dalam solat Id ya. Tatkala kaum muslimin banyak berkumpul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Subbihisma rabbikal a'la dan juga surat Al-Ghashiyah. Karena dua surat ini mengingatkan kepada kaum muslimin. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Wadzakir innama anta mudzakkir. Ya. Berilah peringatan sungguhnya engkau hanyalah pemberi apa? peringatan. Karena dua surat ini beri peringatan, mengingatkan kepada kaum muslimin akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat. Bahkan dua surat ini dibacakan tatkala solat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal kita tahu bahwasanya uh, Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari perayaan, hari perayaan. Oleh karenanya di antara keistimewaan hari perayaan kaum muslimin ya, tidak tidak sebagaimana perayaan-perayaan agama-agama yang lain. Perayaan kaum muslimin dibuka dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar bersenang-senang tanpa adanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari raya kaum muslimin salat Id dan Idul Fitri dan Idul Adha dibuka dengan salat, sujud kepada Allah. Bahkan yang dibaca dalam dua salat tersebut di antaranya surat Al-Ghasyiyah yang mengingatkan ada akan adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat. Bahwasanya meskipun kita dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, akan tapi tidak lupa bahwasanya akan ada namanya hari kebangkitan. Dan di antara ciri khas daripada hari raya kaum muslimin yaitu hari raya tersebut dilakukan setelah ibadah yang panjang. Hari raya Idul Fitri dilakukan setelah uh, puasa Syahrul Ramadan dan hari raya Idul Adha dilakukan setelah melaksanakan ibadah ibadah haji. Intinya surat ini surat Al-Ghasyiyah termasuk surat yang dipilih oleh Nabi untuk dibacakan di hadapan kumpulan kaum muslimin baik dalam salat Jumat yang merupakan hari raya mingguan ataupun dalam salat Eid Idul Fitri maupun Idul Adha yang ini menunjukkan pentingnya surat ini mari kita bersama-sama berusaha menelaah isi dari surat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadithul ghasyiah Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan ya al-ghasyiah saya, saya sebutkan tadi ada khilaf di antara para ulama atau ada pendapat dua pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan al-ghasyiah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat dan nama-nama hari kiamat banyak ya yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat di antaranya al-ghasyiah yaitu bahwasanya kengerian hari kiamat akan meliputi semua manusia, menutupi semua manusia. Tidak ada yang selamat dari kengerian hari kiamat. Atau Al-Ghashiyah pendapat yang kedua menyatakan adalah nama dari neraka karena neraka jahanam akan membakar wajah-wajah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin khashi'ah." Di awal surat ini Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang yang dibakar oleh Allah atau masuk dalam neraka jahanam kemudian setelahnya Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang masuk dalam surga. Yang pertama tentang mereka-mereka yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Allah wujuhu yauma idzin khasyiah. Banyak wajah-wajah pada hari itu tunduk dan terhina. Tunduk dan terhina. Ya ini orang-orang kafir yang mereka ya dihinakan oleh Allah pada hari tersebut dalam keadaan ketakutan. dan kata para ulama al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan perbuatan ya mereka tatkala di dunia mereka tidak pernah merasa takut kepada hari akhirat mereka tidak pernah merasa takut kepada hari kiamat mereka tidak pernah merasa takut kepada Allah mereka tidak pernah khusyuk dalam salat mereka tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala innahu kana fi ahlihi masrura kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain orang kafir fi ahlihi masrura mereka bergembira senantiasa bergembira dalam kehidupan mereka senang-senang bersenang-senang berfoya-foya menghabiskan waktu mereka menghabiskan harta mereka tidak terbetik dalam benak mereka akan ada hari kiamat tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dan disidang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya tatkala mereka tidak pernah terhina tidak pernah menghinakan diri mereka di hadapan Allah tatkala di dunia maka mereka akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat berbeda dengan kaum mukminin orang-orang kaum mukminin mereka tatkala di dunia mereka sujud kepada Allah, khusyuk ketakutan. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kata mereka kami dahulu para penghuni surga mengatakan kami dahulu tatkala kami di keluarga kami dalam keadaan ketakutan musyfiqin dalam keadaan takut. Beda dengan penghuni neraka jahanam innahu kana fi ahli masrura dia dulu bersenang-senang gembira riang tatkala di dunia. Enggak penghuni surga tidak waktu di dunia kunna qablu fi ahlina musyfiqin kami ketakutan Hidup dengan penuh kekhawatiran tentang adanya hari kiamat. Selalu terbayangkan akan adanya hari kebangkitan, ada harinya persidangan. Sehingga mereka pun khusyuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak mereka akan dihilangkan dari ketakutan ini semua. Mereka akan dihilangkan dari kehinaan. Karena di dunia mereka telah menghinakan diri mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, amilatun nasibah penghuni neraka jahanam ini amilah mereka beramal bekerja nasibah dan dalam kondisi kepayahan kecapean nasab artinya capek amilah artinya beramal bekerja nasibah artinya kepayahan capek kelelahan di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama pendapat pertama sebagaimana yang dipilih oleh atau diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya amilah ay amilatun fid dunya nasibatun fil akhirah mereka dulu beramal soleh di dunia, namun mereka di akhirat kelak mereka dalam keadaan lelah. Ini pendapat yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan dari uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertemu atau melihat seorang pendeta yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua pendeta beragama Nasrani, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun menangis Kemudian dia bacakan ayat ini, Amilatun nasibah. Dia kasihan melihat pendeta ini yang sudah bersusah payah, capek beramal, ya, bahkan di antara pendeta ada yang tidak menikah gara-gara beribadah kepada Allah, ya bahkan di antara mereka ada yang mengharamkan tidak boleh makan tidak boleh makan anu ya mereka beramal mereka beribadah akan tapi nasibah di akhirat kelak mereka masuk dalam neraka jahanam dan ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semakna dengan ini Ali bin Abi Thalib tatkala membaca ayat ini amilatun nasibah beramal namun melelahkan, mereka capek. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ahlu harura. Mereka adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang mereka tatkala di dunia beramal soleh luar biasa sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim bahwasanya kalian akan merasa wahai para sahabatku kalian akan merasa minder dengan solat kalian jika dibandingkan dengan solat orang-orang khawarij kalian akan merasa minder dengan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij luar biasa ibadah mereka namun kata Nabi SAW yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan yang, ya, ya, yang, yang terpanahkan tembus tubuhnya Artinya apa? Mereka berusaha payah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka luar biasa, puasa mereka luar biasa, zikir mereka luar biasa. Akan tetapi ternyata di akhirat mereka masuk dalam neraka jahanam. Oleh karena sebagian salaf menyatakan ayat ini amilatun nasibah berkaitan dengan ahlul bid'ah, berkaitan dengan ahlul bid'ah yang mereka beribadah capek dalam berbuat bid'ah, mengeluarkan biaya, mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, menguras pikiran tapi ternyata di akhirat tidak diterima pahala mereka oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dihukum oleh Allah dalam neraka jahanam waliyadzubillah pendapat yang kedua amilatun nasibah artinya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bekerja di akhirat dan dibuat dengan pekerjaan yang melelahkan jadi pendapat ini lebih pas dengan konteks ayat ayat Al-Ghashiyah sedang berbicara tentang hari hari kiamat bahwasanya orang-orang dimasukkan dalam neraka jahanam mereka akan dibuat lelah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan dibuat lelah sejak mereka akan di di, di, di, di, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dengan oleh malaikat maut dengan cara yang keras. Wan naziati gharqa dicabut dengan cabutan yang keras yang membuat mereka kepayahan. Kemudian mereka tatkala dalam alam kubur juga dalam keadaan kepayahan ditanya oleh mungkar dan nakir kemudian disiksa oleh mungkar dan nakir kemudian tatkala mereka dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar juga dalam kondisi kepayahan dalam keadaan telanjang bulat tidak membawa, tidak memakai alas kaki kemudian dibawa terik matahari yang sangat panas dengan jarak satu mil tanpa ada naungan sama sekali berbeda dengan orang mukminin kaum mukminin mereka akan di bawah naungan ya naungan Allah Subhanahu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala adapun orang-orang kafir maka mereka akan dibuat kepayahan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tatkala mereka ya disidang oleh Allah maka mereka pun dalam kepayahan Kemudian mereka pun tatkala melewati sirat juga dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan kengerian. Kemudian tatkala mereka masuk dalam neraka jahanam, mereka pun dibuat disuruh kerja oleh Allah dengan kerjaan yang memayahkan. Ya, mereka disuruh disebutkan dalam sebagian riwayat mereka disuruh manjat dengan gunung yang sangat tinggi, kemudian mereka terjatuh, kemudian mereka naik lagi, kemudian terjatuhkan lagi dalam keadaan amilatun nasibah. Capek dan melelahkan, disiksa diikat dengan rantai, digeret oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperkerjakan dengan kerjaan-kerjaan yang sangat memberatkan. Ini pendapat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan penghuni neraka jahanam yang mereka bekerja dan melelahkan dalam neraka jahanam. Kata Allah tasla naron hamiyah. Kemudian mereka ini akan dimasukkan dalam api yang sangat panas yaitu neraka neraka jahanam dimasukkan dalam api yang sangat panas. Tusqamin ainin aniyah. Kemudian mereka akan diberi minum dengan sumber air yang sangat panas pula. Dalam ayat yang lain kata Allah wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka di akhirat kelak di neraka jahanam mereka minta agar diberi air minum Yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Akhirnya mereka diberikan air yang sangat panas seperti logam yang mendidih. Sebelum mereka meminum, baru mereka ambil air minum tersebut sudah membakar wajah mereka. Wajah mereka sudah hangus. Belum airnya dimasukkan dalam dalam perut mereka. Akan tetapi mereka harus minum. Mereka harus minum. Kalau mereka tidak minum, mereka merasakan ya keinginan untuk minum yang sangat besar. Kenapa? Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan karena mereka penghuni neraka jahanam ini sebelumnya mereka telah berdiri di padang mahsyar di mana hari tersebut sebagaimana fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hari seperti satu hari seperti 50 ribu tahun, mereka menunggu kedatangan Allah untuk lifaslil qada, qada untuk memulai persidangan sementara mereka di bawah terik matahari dengan jarak satu mil sehingga mereka kepayahan, kehausan, keringat mereka bercucuran dengan luar biasa dan mereka sangat haus tatkala itu dan mereka sangat lapar. Sehingga tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam dengan suasana yang sangat panas, mereka sangat kehausan, mereka butuh minum. Sehingga tatkala yang didatangkan minuman yang sangat panas membakar wajah mereka, mereka tetap minum minuman tersebut. Kenapa? Karena kehausan yang amat sangat yang mereka rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dhari', dari dhari'. Dhari' ada dua tafsiran di kalangan para ulama pula. Sebagian ahli tafsir mengatakan dhari' diambil dari kalimat tadarru. Diambil dari kalimat tadarru. Artinya kalau mereka sudah memakan makanan yang dihidangkan kepada mereka pada di neraka jahanam, maka mereka benar-benar ya tadarruun, benar-benar merasa rendah dan hina dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimatikan karena mereka tidak kuat menghadapi makanan yang modelnya seperti ini. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Kata mereka wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu, kepada Allah agar kami dimatikan. Mereka ingin bermohon, memohon dengan sangat memohon agar mereka dimatikan. Ya. Namun Allah tidak mematikan mereka. Kalian akan tetap apa namanya? Uh, tinggal akan kekal dalam neraka jahanam. Mereka minta dikurangi azab, namun Allah tidak menambah mengurangi azab tersebut. Kata Allah, "Fazuku falan nazidakum illa azaba. Ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Fazuku, silakan rasakan siksaan neraka jahanam, falan nazidakum illa azaba. Dan kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Tidak ada tambahan kekurangan, tidak ada tambahan keringanan. Yang ditambah oleh Allah adalah azab. Entah yang ditambah adalah model-model azab yang lain dibuat variasi oleh Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin tambah azab yang Allah berikan atau semakin ditambah kualitas azab tersebut semakin hari semakin bertambah-tambah kepayahan atau kengerian azab yang mereka hadapi ini ayat yang paling mengerikan kata sebagian ulama bagi penghuni neraka jahanam falan nazidakum illa azab kami tidak menambah bagi kalian kecuali azab ini tafsiran yang pertama dari dhari artinya mereka yatadarraun mereka tatkala makan makanan tersebut maka mereka memohon agar dimatikan Tafsiran yang kedua yang disebut oleh ahli tafsir, dhari. Dhari adalah diambil dari eh, suatu syajarah ma'rufah eh, apa namanya jenis tumbuhan yang ma'ruf di kalangan ahlul Hijaz yang disebut dengan shibrik. Ya, tumbuhan tersebut tumbuhan berduri. Tumbuhan berduri yang tidak yang tidak disukai oleh hewan-hewan. Ya, karena tumbuhan tersebut selain berduri, kemudian mengandung racun. Kalau ada hewan yang makan tumbuhan tersebut, maka akan menjadi teracuni kemudian menjadi kurus dan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Oleh karenanya tumbuhan tersebut dihindari oleh hewan-hewan tidak ada yang makan. Pada hari kiamat kelak maka tumbuhan yang berduri ini akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam. Memang benar bahwasanya dhari adalah tumbuhan yang ma'ruf yang dikenal oleh ahlul Hijaz oleh orang-orang Quraisy. Akan tapi sebagaimana kita punya kaedah ya bahwasanya apa yang ada di dunia jika dibandingkan dengan apa yang di akhirat cuma sekedar nama nama yang sama sebagaimana telah kita jelaskan dalam banyak pengajian kita di dunia ada khamar di surga ada khamar tetapi khamar dunia tidak sama dengan khamar akhirat ya khamar di akhirat ya tidak menimbulkan mabuk tidak tidak terasa pahit kemudian tidak menimbulkan pening tidak menimbulkan seorang berbicara dengan pembicaraan yang haram ya kemudian bervariasi Homer di sana ya. kemudian juga seperti bidadari tidak sama antara wanita dunia dengan wanita surga sekedar namanya sama boleh di dunia ada namanya apel ada namanya anggur di surga juga ada apel dan anggur tapi berbeda antara anggur dunia dengan anggur akhirat demikian juga boleh jadi namanya sama sama-sama dhari' dhari' artinya apa namanya eh, tumbuhan yang berduri tetapi dhari' yang ada di neraka jahanam tidak sama dengan dhari' yang ada di dunia kalau di dunia saja tidak bisa dimakan apalagi yang ada di akhirat kelak. Di sini, perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Laisa lahum illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali apa? Dhari'. Tetapi ternyata dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala illa min ghislin." Dalam surat Al-Haqqah kalau tidak salah, "Falaisa lahul hamim wala illa min ghislin." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Di sini Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali giselin. Giselin itu apa? Giselin adalah cairan-cairan yang keluar dari penghuni neraka jahanam. Apakah nanah mereka, apakah darah mereka, apakah kotoran yang keluar dari kemaluan mereka. Ini dijadikan makanan bagi penghuni neraka jahanam. Dalam hadis yang dalam hadis juga dalam ayat yang lain disebutkan makanan penghuni neraka adalah zakum, sajarat zakum, ta'amul afim, ya zakum dan dalam hadis kata Nabi saw alaihi wasallam tentang zakum karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakum sebagian orang-orang Quraisy mereka sesumbar dan mereka sombong di antaranya Abu Jahal dia mengatakan Muhammad menakut-nakuti kita dengan zakum ayo kita makan zakum ayo kita makan zakum sombong dia tidak tahu zakum seperti apa oleh karenanya Rasulullah saw alaihi wasallam mengatakan lau anna qatratan minaz zakum قطرت على أهل الأرض ard عليهم معايشهم فكيف بمن ليس يكون طعامه إلا هو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن ليس له طعامه غيره غيره kata Nabi sallallahu kalau seandainya ada setetes tetesan yang menetes dari buah zakum kemudian menetes di atas penduduk muka bumi ini maka tetesan satu tetes ini akan merusak kehidupan penghuni muka bumi ini. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan nggak bisa hidup gara-gara bau yang busuk yang keluar dari satu tetes dan zakum ini. Kita gambaran gambaran sederhana, misalnya kita di rumah, tahu-tahu ada bangkai tikus, anak tikus saja, nggak usah tikus gede, tikus kecil. Kemudian bau busuk, tidak di, tidak di, kita tidak tahu di mana tempatnya. Dua, tiga hari, empat hari, lima hari, seminggu di rumah. Kita nggak bisa hidup dalam rumah Bau yang busuk makan gak enak, mau tidur gak enak. Gara-gara bau busuk dari seekor bangkai tikus yang kecil. Bagaimana dengan zakum yang kata Nabi SAW kalau setetes zakum itu tertumpahkan di atas muka bumi ini maka akan seluruh merusak seluruh kehidupan penghuni bumi dari timur sampai barat dari utara sampai selatan semuanya tidak bisa hidup Fakaifa biman laisa yakunu ta'amuhu ghairahu. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan orang yang tidak makan kecuali zakum, penghuni neraka, jahanam. Dari sini kita dapati dan ini disebutkan oleh Al Imam Al Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya Allah menyebutkan dalam ayat tidak ada makanan bagi penghuni neraka jahanam kecuali dhari. Tadi pohon berduri atau buah berduri. Dalam ayat yang lain gislin. Dalam ayat yang lain apa? Zakum. Bagaimana menjamak mengkompromikan tentang tiga ayat ini? Maka Al Imam Al Qurtubi mengatakan bahwasanya bisa jadi ya ada tingkatan dari penghuni neraka jahanam yang makanannya dori saja. Dan ada penghuni neraka jahanam yang makanannya gislin saja. Dan ada penghuni neraka jahanam yang makanan cuma apa? Zakum. Karena kita tahu bahwasanya sebagaimana surga darajat, surga bertingkat-tingkat, anar juga darokat. Anar juga neraka jahanam juga bertingkat-tingkat. Ada yang makanan cuma zakum, ada yang makanan cuma dori, ada yang makanan cuma cuma apa? Gislin. Ada yang mengatakan Eh, mereka pada suatu waktu tidak ada makanan kecuali dore. Mungkin makan paginya dore, makan siangnya gislin, <laughs> makan sorenya apa? Zako. <laughs> Mungkin kira-kira gambaran seperti itu. Tetapi ada makan malamnya enggak? Di, di akhirat tidak ada malam. Di akhirat tidak ada malam. Artinya terkadang mereka mencari makanan tidak ada makanan kecuali apa? dore dan mereka harus makan karena mereka kelaparan. Ya. Sebagaimana air tadi yang sangat haus, mereka sangat haus, mereka harus minum. Kata Allah, faqatta'a am'a'ahum. Tatkala mereka minum air yang begitu panas, maka akan mencabik-cabik, merusak, memotong-motong usus mereka. Tapi mereka harus minum. Demikian juga bagaimana buah berduri yang harus mereka makan. Mereka lapar, tapi harus diisi. Akhirnya mereka makan, ya, mereka makan seperti itu. Sebagai ibarat orang yang kesakitan dan dia harus diamputasi. Ya, kalau tidak diamputasi semakin dia tahu diamputasi sakit, tapi kalau tidak diamputasi lebih parah, maka dia pun tetap mengamputasi tubuhnya meskipun kesakitan. Ini seperti itu kondisinya. Dia harus makan dan dia harus minum meskipun makanan dan minuman yang dihidangkan akan merusak dan menghancurkan mereka. Kata Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan tersebut tidak akan menggemukkan dan tidak akan pula menghilangkan rasa lapar. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, ini di antara tarekat quran Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, Allah kemudian menyebutkan tentang penghuni surga. Kata Allah, "Wujuhu yauma idzin na'imah." Tentang penghuni surga. Pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang berseri-seri, ceria, gembira. Nampak kesenangan dalam ter, ter, ter, ter, ter, ter, tertampakkan pada wajah-wajah mereka. Dan orang kita bisa lihat bahwasanya kalau orang gembira hatinya, maka akan nampak apa di wajah? Wajahnya. Wajah itu mengisyaratkan mengungkapkan apa yang di hati. Oleh karenanya Allah mengambil eh, cukup wajah-wajah. Wujuhu yauma idzin na'imah, wajah-wajah yang berseri-seri pada hari tersebut dengan penuh kegembiraan. Lisa'iha radiyah. Merasa senang dengan usahanya, dia gembira. Selama ini dia beribadah kepada Allah, selama ini dia bersedekah, baca Quran, sujud, puasa, ya menyambung silaturahmi, segala kegiatan ibadah dia lakukan, maka dia akan melihat hasilnya dan dia ridha dengan ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Kata Allah, fi jannatin aliyah, berada di atas di atas surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengar di surga tersebut ada perkataan yang sia-sia. Ya penghuni surga, perkataan mereka semuanya indah di antara mereka tidak ada perkataan yang menyinggung, tidak ada perkataan yang nyelekit. Kita tahu kita di penduduk dunia terkadang kita ngobrol sama saudara kita sama-sama ngaji tapi perkataannya nyelekit. Terkadang perkataannya menyinggung perasaan kita, ya, membuat suasana jadi tidak enak, ya. Apalagi perkataan dusta, apalagi perkataan batil maka tidak terdengar di surga. Seluruhnya perkataan yang menyenangkan, seluruhnya perkataan yang keluar dari penghuni surga menenteramkan hati. Maka Allah mengatakan la tasma'u fiha Engkau tidak akan mendengar perkataan sia-sia ya di surga fiha ainun jariyah di surga ada mata air yang mengalir ya. tentu tidak sama dengan mata air yang di dunia ya. sungai tidak sama dengan sungai di dunia tentunya ini pembahasan yang panjang tentang kenikmatan surga kemudian kata Allah fiha sururum marfu'ah dan di atas di surga tersebut ada singgah-singgah sana, singgah sana, singgah sana yang ditinggikan, ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah dan ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi Allah mengatakan wa aqwab maudhu'ah. Jadi gelas-gelas yang terletakkan artinya apa? Seorang tatkala ingin e, mengambil kenikmatan di surga tidak perlu lelah, tidak perlu lelah. Gelas-gelas sudah di dekat dia sendiri, tidak perlu dia jalan 2 meter untuk mengambil gelas tiba-tiba sudah ada dekat dia. Makanya Allah mengatakan ya yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun. Akan berputar-putar sekeliling mereka para pelayan-pelayan dia tidak perlu lelah, tidak perlu lelah dalam mengambil kenikmatan yang di surga. Semuanya telah tersediakan. Bahkan gelas-gelas maudhu'ah terletakkan dekat dekat dia. Tidak perlu dia berjalan, tidak perlu dia nunjuk-nunjuk dia tiba-tiba apa yang dia hasratkan berada di dekat dia. Wa namariqu masfufah dan bantal-bantal sandaran wasaid namarik dari numruk artinya wisada wasaid bantal-bantal sandaran-sandaran yang tersusun. Jadi dia duduk di sambil sandaran-sandaran. Jadi kenikmatan yang ada di surga, keindahan yang ada di surga tersusun secara rapi. Kata Allah, masfufah, tersusun. Bukan ke, apa keindahan yang amburadul, peraturan di rumah amburadul, bantal berhamburan, permadani berhamburan tidak. Tetapi bahkan bantal-bantal Allah sebutkan diatur rapi dalam surga. Jadi surga sangat indah. Wazarabiyu mabthutha dan permadani-permadani yang terhamparkan di mana dia hendak duduk maka ada permadani yang tergelarkan, siap untuk dia duduki. Ini Allah menjelaskan tentang tentang para penghuni surga dan inilah thariqatul Quran menjamak antara antara takhwif dan tabsyir, menjamak antara inzar dan bisyarah, antara meri peringatan dan mereka bergembira. hendaknya seorang dai pun demikian Jangan sampai seorang dai hanya nakut-nakutin saja. Hati-hati kamu nanti masuk neraka jahanam, nanti begini gini. Syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah enggak pernah bahas yang tentang surga bidadari enggak pernah lupa dia. Ini salah seperti ini. Akhirnya orang ketakutan-ketakutan terus, waduh. Enggak ada harapan seakan-akan. Demikian juga sebaliknya. Jangan menggampangkan Islam seakan-akan Islam itu gampang semuanya masuk surga. Surga itu luas. Islam kita satu dunianya nggak cukup masuk surga. Mas ada yang masuk neraka. Hanya memberi gambaran seakan-akan lakukan apa saja maka kalian akan masuk surga. Ini pun salah. Tetapi Islam adalah apa namanya basyirun wa nadhir. Nabi saw adalah memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab Badui untuk merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai dengan firman-Nya, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya. Syurah Al-Qadhi tatkala membaca ini mengatakan, "Hayya uh, fal uh, nakhruj ukhruj bina nanzur ilal ibili kaifa khuliqat." Ayo kita keluar kita pergi ke onta-onta, kita melihat bagaimana penciptaan onta, bagaimana onta diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi perkataan Syurah Al-Qadhi ayo kita keluar lihat onta namun kita tidak bisa praktekkan di sini nggak ada onta di sini ada di kebun binatang ya ontanya kasihan miskin-miskin <laughs> korengan saya lihat ontanya kasihan nih <laughs> ontanya korengan banyak lalatnya kasihan ya <laughs> mudah-mudahan tidak berdosa orang yang mendatangkan onta di kebun binatang tersebut karena tersiksa onta tersebut para hadirin hamdulillah subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyebutkan tentang beberapa keajaiban onta sehingga Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan ya onta ini adalah hewan yang digelari dengan safinatus sahra perahu padang pasir ya kenapa dia berjalan di atas padang pasir sebagaimana perahu yang berlabuh di lautan dengan begitu kokohnya melintasi padang pasir yang panas dan tatkala malam dalam keadaan dingin namun dia kuat melintasi padang pasir tersebut bahkan onta adalah hewan yang bisa untuk melakukan perjalanan jauh melewati padang pasir dari negeri ke negeri yang lain dari Yaman ke Hijaz dari Hijaz ke Damaskus ke uh, Syam ya, dengan mengendarai onta dan onta ya Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah adalah satu-satunya hewan yang mengumpulkan tiga kegunaan. Dan ini tidak terdapat dalam hewan-hewan yang lain. Onta adalah satu-satunya hewan yang mengumpulkan tiga kegunaan. Ketiga kegunaan tersebut apa saja? Yaitu susunya diminum. Yuhlab minha, diminum susunya. Kemudian kegunaan yang kedua, eh, dagingnya dimakan. Dagingnya santapan yang disenangi. Dan yang ketiga, ditunggangi sebagai tunggangan jarak jauh bahkan bukan cuma ditunggangi bisa dipikulkan dengan apa barang-barang yang berat onta kuat ratusan kilo bisa naik di atas apa tubuhnya dan ini tidak ada dalam hewan apapun antum cari sapi sapi susunya bisa diminum dagingnya bisa dimakan tapi nggak bisa ditunggangi ya sapi mau nggak ditunggang mau ditunggangi ya. kuda kuda ada susu susu kuda ya susu kuda liar ya kata orang. Tapi kalau liar gimana tangkapnya? Makanya saya juga susu kuda liar ini berarti kok liar kok bisa ditangkap? Berarti bukan liar ini. <laughs> Susu, susu kuda yang kakeknya dulu liar, sekarang dia sudah enggak. <laughs> Mungkin begitu maksudnya, ada apa namanya? <laughs> Susu kuda liar. Tapi kuda dagingnya orang tidak begitu tertarik dengan kuda. Oleh karena tidak dikenal kuda dimakan dagingnya. Meskipun kita dapati sebagian model manusia atau sebagian orang suka dengan makan daging kuda, namun tidak kebanyakan manusia tidak makan daging kuda. Kalaupun dijadikan tunggangan, maka kuda tidak bisa mengangkat barang. Antum taruh barang berat di kuda dia nggak mau. Beda dengan apa? Onta. Onta luar biasa. Bahkan saya bukan cuma katakan tiga kegunaan, empat kegunaan tadi onta. Bisa diminum susunya, bisa dimakan dagingnya, kemudian apa? Bisa ditunggangi dan bisa untuk mengangkat apa? Barang. Yang ini tidak terdapat dalam hewan apapun di atas muka bumi ini. Oleh karena Allah mengatakan, lihatlah bagaimana onta diciptakan. Kemudian di antara keinginan onta, onta luar biasa. Onta itu badannya besar ya. Kalau dia ngamuk dia bisa bunuh orang. Tetapi dia tunduk kepada manusia. Dia tunduk kepada Allah jadikan dia jinak kepada manusia. Kita bisa bayangkan seperti hewan yang bisa jadi buas namun Allah jadikan dia jinak. Contohnya seperti apa? Seperti kucing. Kucing itu kalau dia marah ngeri. Tapi subhanallah Allah jadikan dia apa? Jinak. Allah jadikan dia jinak dengan manusia. Padahal kalau dia seandainya dia sangar, seandainya dia adalah Eh, singa kecil atau macan kecil maka mengerikan. Tetapi dia bukan macan kecil, dia jenis hewan yang lain. Bentuknya seperti macan tapi dia dibuat lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti onta. Onta hewan yang besar ya. Dan kuat tubuhnya kalau nendang berbahaya tapi dia tapi dia lembut. Dikarenanya para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan onta yang tidak terdapat pada hewan-hewan yang lainnya, onta mudah ditunggangi. Onta kalau mau ditunggangi dia tunduk dulu, dia duduk dulu. Kemudian orang naik baru dia apa? Naik, baru dia berdiri. Kalau kuda enggak ente harus loncat di atas kuda. Kuda yang harus loncat, himar yang harus loncat di atas himar. Seluruh hewan ditunggangi seperti itu. Onta enggak dia bisa duduk dulu. Ini tidak ada antum mendapatkan dalam hewan-hewan yang lain kecuali hewan onta. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah dalam tafsirnya, tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha sururum marfu'ah." Dalam surga ada singgasana-singgasana tahta-tahta yang ditinggikan atau dipan-dipan yang ditinggikan. Maka bisa jadi seorang Arab Badui di zaman dahulu 1400 tahun yang lalu tatkala membaca ayat ini di surga ada dipan-dipan yang tinggi gimana naiknya ya kalau kita sekarang sih kita sudah terbayangkan ada eskalator ada macam-macam ada lift ya zaman dulu terbayangkan ada eskalator maka Allah memberi jawaban afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat apa kalian tidak melihat unta bagaimana diciptakan unta meskipun tinggi bisa dia duduk dulu baru antum naik sama dengan singgah sana singgah sana yang tinggi tersebut bisa Allah turunkan kamu naik baru dia naik lagi ke atas. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan onta, onta diliputi dengan bulu-bulu yang tebal sehingga onta itu kuat ya tatkala berjalan di padang pasir dengan panasnya terik matahari dia kuat, dia tidak terbakar dagingnya. Kenapa tubuhnya, kulitnya tebal dan bulu-bulunya tebal. Kemudian tatkala di malam hari dingin di padang pasir dingin, dia pun kuat. Dia tidak kedinginan, tidak menggigil. Ya. Kenapa? Karena bulunya yang yang tebal. Kemudian di antara keistimewaan unta, punuknya bisa menyimpan sekitar 40 kilo, 4 kilogram, 40 kg minyak. di persediaan makanan dia di punuk unta. Dan juga dia kalau sekali minum, unta katanya sekali minum, sekali nyedot bisa 100 liter lebih Hmm, kalau antum nyedot saya nggak kuat. Onta <laughs> sekali dia masuk mulutnya duk duk duk di sini dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang cepat. Oleh karenanya disebutkan sebagian ahli onta <laughs> mengatakan onta bisa berjalan 8 hari 8 malam tanpa makan dan tanpa minum. Hewan apa yang bisa seperti onta? 8 hari 8 malam. Ada yang mengatakan 2 minggu tidak makan tidak minum onta kuat. Bahkan sebagian ahli onta menyatakan onta terkadang mampu untuk minum air asin. Kalau tidak ada air tawar dia minum air asin dan ginjalnya mampu untuk mengolah air asin tersebut. Kita minum air tasin mampus kita. Onta enggak. Onta bisa diolah. Ini kelebihan apa? Onta. Kemudian di antara ke keajaiban tubuh onta, onta dibuat dengan kuku-kuku yang yang yang yang yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin onta terjebak di padang pasir. Seperti mobil kalau kita masuk padang pasir, muter-muter-muter nggak bisa jalan. Onta nggak, kukunya bisa jalan. Oleh karena itu, kalau ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau saya dapatkan ada kambing yang terlepas, maka kata Rasulullah Sallam, hiyalaka wali akhika zin Kau ambil onta kambing tersebut, kambing itu milikmu. Kalau enggak kau ambil, maka akan ada orang lain yang ambil. Ini ada apa kambing yang hilang. Kau boleh ambil, kalau enggak ada orang lain yang ambil. Kalau enggak kau enggak ambil, temanmu enggak ambil, maka serigala yang akan ambil kambing tersebut. Kemudian dia mengatakannya Rasulullah bagaimana kalau saya ketemu onta yang hilang? Maka kata Nabi SAW, Malaka walaha. Apa urusanmu dengan onta tersebut? Alaiha hidauha wa siqauha. Enggak ada urusanmu dengan onta. Dia memiliki kuku yang kuat dan dia memiliki cadangan minuman yang kuat. Tidak perlu kau urus. Sampai dia jalan ketemu dengan hatta talqa rabbah, apa, rabbah. Sampai dia ketemu dengan pemiliknya. Tidak perlu kau urus. Dia akan bisa pulang sendiri. Tidak perlu kau khawatir dia akan kehabisan makanan. Dia punya cadangan apa? Makanan. Ini kelebihan apa? Kelebihan onta. Makanya dia mengatakan, apa urusannya dengan onta? Biarkan dia akan jalan. Oleh karenanya dia onta tidak pernah terjebak dalam padang pasir karena kakinya apa? Kukunya mantap. Kemudian di antara kata para ahli onta, <laughs> onta itu kakinya panjang, kakinya panjang, jadi kakinya panjang kemudian baru tinggi baru badannya. Kenapa sehingga dia bisa yatahammal, dia bisa kuat tatkala berjalan di padang pasir yang sangat panas dengan suhu derajat yang tinggi. Kalau seandainya dia pendek, dia badannya akan kepanasan. Tapi dia tinggi ada hawa yang masuk antara kaki dengan perutnya. Sehingga apa namanya? Dia kuat dengan santainya berjalan meskipun tanah yang sangat sangat panas. Kemudian di antara kelebihan onta, onta itu bagian tubuhnya ada bagian kulit-kulit yang tebal. Jadi setelah diperiksa sejak lahir, bukan karena latihan. Nah, kalau kita seperti kita mungkin latihan push up akhirnya kulit tangan kita menjadi tebal ya latihan mukul akhirnya kulit tangan kita menjadi tebal onta anda sejak lahir bagian kulit-kulit tertentu di tubuhnya tebal seperti di sikutnya kemudian di bagian lututnya yang kata para ulama sehingga tatkala dia duduk di padang pasir dia tidak kepanasan jadi sejak awal lahir kulitnya sudah apa sudah tebal jadi kalau duduk di padang pasir kita nggak mungkin duduk pada pasir kepanasan dia enggak kenapa ada kulit-kulit tebal yang buat dia kuat meskipun panas dia tidak tidak kepanasan di antara kelebihan unta disebutkan dia memiliki kelopak mata. Jadi matanya bisa tertutup dengan kelopak mata yang tembus pandang. Jadi misalnya terjadi badai debu tatkala di tengah e, di tengah padang pasir terjadi badai debu, kita mungkin harus tutup, tidak mungkin buka mata karena khawatir terkena debu. Onta enggak, dia bisa merem sambil jalan. <laughs> Saya belum pernah lihat juga ini, tapi katanya demikian Allah alam besok. Kemudian di antara kelebihan onta di antara kelebihan onta, susunya bisa menjadi obat. Demikian juga air kencingnya. Oleh karena dalam hadis Uraniyin, hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala ada sebagian orang yang datang ke kota Madinah, istaul Madinah, kemudian mereka tidak kuat dengan hawa Madinah sehingga demam dan sakit, maka Rasulullah SAW amarahum an yashrabu min alba, min albani hawa abu atau kama qala Nabi SAW maka Nabi SAW merintahkan mereka untuk minum dari susu onta dan dari air kencing onta dan sampai sekarang air kencing onta masih digunakan untuk jadi obat. Kalau tidak percaya antum minum air kencing onta. Saya sendiri belum pernah minum. <laughs> Dan saya kayaknya tidak mau minum. <laughs> Tapi itu obat, obat resep tibun nabawi. Tibun apa? Nabawi. Bahkan katanya diperiksa bahwasanya air kencing tersebut apa namanya? Uh, steril, tidak mengandung apa racun-racun. Beda dengan air kencing yang lain, ya. Air seni onta steril, tidak mengandung racun yang bisa meracuni tubuh. Bahkan dia adalah obat kanker. Dan sudah banyak orang yang membuktikan. Saya bertanya kepada sembilan penduduk Manija, demikian juga bahwasanya kencing onta obat. Saya bilang bagaimana cara minumnya? Apakah satu liter air kencing kemudian kita sedot begitu atau gimana? Atau dicampur gula sedikit? <laughs> atau dicampur sirup atau bagaimana? Dia bilang enggak, jadi minum saja. Jadi caranya, jadi eh, ngambil misalnya air e, susunya satu gelas, terus diambil dengan gelas setengah gelas teh misalnya atau tiga sendok kencing dicampur berapa di diminum. Jadi bukan air minumnya diteguk gitu enggak ya. Bukan bukan air kencingnya diteguk tapi dicampur dengan apa? Dengan air susu. alam bagaimana. Saya lihat berbagai macam metode saya baca di internet, berbagai macam metode minum air kencing onta. Tapi harus ada caranya, bukan asal apa? Eh, sedot ya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengatakan air kencing onta sering digunakan oleh para wanita untuk menjadikan rambut mereka indah, untuk menghilangkan ketombe dari kepala, <laughs> menjadikan rambut agak pirang. Oleh karena kalau ada istri-istri antum ingin rambutnya pirang, pesan kecing unta aja. Tidak usah pergi ke salon mahal-mahal, ambil kecing unta bawa dari Saudi. <laughs> Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan dari unta, kenapa unta kuat mengangkat barang ratusan kilo di atas tubuhnya? Padahal dia duduk dulu. Antum kalau kuda disuruh duduk taruh barang, dia nggak bakalan bisa berdiri lagi. Tewas. Onta oh, enggak, dia sudah duduk, kemudian diisi dengan barang yang berat, dia bisa ngangkat. Kenapa? Kepalanya dongkrak, kepalanya naik dulu. Baru kemudian badannya. Makanya kepalanya kenapa panjang? Allah bikin tidak bukan sia-sia kepalanya panjang, tapi ada tujuannya. Sehingga fungsinya sebagai dongkrak. Jadi kalau kepalanya naik dulu, nah di belakangnya tinggal <laughs> tinggal ngangkat. Ini tidak terdapat dalam hewan yang lain. Ini cuma terdapat pada hewan apa? Onta. Di antara kelebihan onta, Onta memiliki daya ingat yang sangat kuat. Sampai saya pernah pergi ke eh, ahli onta di peternakan onta. Saya tanya, onta katanya daya ingatnya kuat. Dia bilang iya. Kata dia, pernah onta kami hilang. Kalau tidak salah di Tabuk. Kalau saya tidak salah ingat. Pokoknya jarak di Tabuk atau di Taif. Onta Madinah dibawa ke Taif, ucul hilang. Atau onta Madinah dibawa ke Tabuk. Saya lupa kotanya. Tapi saya tanya langsung. Dia bilang, Subhanallah dalam beberapa bulan dia kembali lagi ke kandangnya. Antum bayang kalau kalau Taif sekitar 500 kilo. 500 kilo dari kota Madinah. Ontanya oh, bisa pulang sendiri. Ya, tidak pakai GPRS enggak? <laughs> Demikian juga Tabuk, Tabuk 750 km, ontanya bisa kembali. Gimana caranya Allah alam. Pokoknya dia bisa kembali pulang ke ke Madinah setelah berbulan hilang bisa kembali. Dan ini luar biasa, menunjukkan daya ingat onta yang sangat yang sangat kuat. Kemudian disebutkan di antara ciri onta, onta sangat pencemburu. Dan ini saya tanyakan kepada sebagian orang Indonesia yang kemarin pas pas kita ngisi kajian di Masjid Nabawi tentang Sirat Al-Ghasyiyah, dia cerita Ustaz saya sekarang kerjanya ngurusin onta. <laughs> Gimana kata onta cemburu sekali Ustaz. Jadi kalau misalnya ada onta sekumpulan, jadi onta betina ada berapa ekor, ada tuannya laki-laki satu. Ya, dia nemani betina-betina tersebut. Kalau ada betina yang ketinggalan, dia nggak bakalan pergi. Dia balik lagi cari betinanya. Jangan sampai ada onta jantan yang ngelirik apa namanya betinanya maka dia kembali lagi ditungguin ditungguin jangan sampai ada unta yang mengganggu tidak dibiarkan unta ini dia bilang dia tidak bilang istri saya sudah 10 biar ini tidak apa-apa diambil yang lain enggak dia 10 dan 11 dibawa semua sama dia <laughs> tidak mau diganggu sama onta jantan yang lain jadi ya, ini begitulah onta bahkan mereka menyebutkan kalau sampai onta lagi lagi berhubungan dengan satu betina ada jantan lagi yang lihat jantan lain lihat bakal berkelahi sampai mati kamu mati atau saya mati katanya dan ini e, menunjukkan onta benar-benar apa? Hewan yang pencemburu, punya ghirah, ya, tidak mau istrinya diganggu oleh siapapun, tidak boleh dilirik-lirik oleh siapapun. Beda kalau babi. Kalau babi dia punya cewek, maka dia bilang sama teman-temannya tafadhol silakan. <laughs> Oleh karenanya sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah barang siapa yang makan hewan akan pengaruh dengan akhlaknya. Barang siapa yang suka makan babi enggak punya malu. Seperti orang-orang barat tukang makan babi, akhirnya istrinya silakan dicicipin sama laki-laki yang lain. Ya. Jadi mati oleh laki-laki yang lain. Makanya makan onta. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara kekurangan onta, onta itu pendendam. Onta itu dia baik. Kalau tuannya baik, dia baik. Ya. Tuannya baik, maka dia dia baik maka dia patuh kepada tuannya dengan sedikit dikasih makan dirawat maka dia mampu siap dibawa jalan ber, ber, ber, beratusan kilo dia siap melayani Tuhannya. Tapi kalau dia dijahatin, maka dia akan ingat. Dan berapa kali terjadi kasus ya, orang meninggal gara-gara dibunuh oleh onta. Ini terjadi, saya baca di koran-koran beberapa kali terjadi, ya. Bahkan saya pernah lihat potongan klip video yang bagaimana onta ngamuk manusia dibunuh ya. Karena dia jengkel sama apa? Dia pendendam, dia pendendam. Sampai disebutkan pada ada sebuah cerita, cerita ini apa namanya? tersebar. Jadi eh, suatu saat pemilik onta, dia mukulin onta dengan pukulan yang keras atau dia berbuat kesalahan terhadap onta. Maka onta pun memandang dia dengan pandangan yang lain. Maka sang pemilik onta sadar onta ini sedang marah sama saya dan dia pasti akan ngamuk sama saya. Maka pada malam tersebut sang pemilik onta merasa dia akan diserang sama onta, maka dia pun menyusun batu, kemudian dia bawa seperti bantal-bantal, kemudian dia kasih selimut seakan-akan dia sedang tidur. Dan dia ngintip ontanya apa? Apa yang akan dilakukan oleh ontanya? Ternyata ontanya benar, ontanya keluar cari dia pergi menuju kemahnya. Begitu sampai di tempat uh, orang-orangan yang dia buat, unta tersebut lalu menginjak orang-orang tersebut, kemudian didudukin, kemudian digoyang-goyang, <laughs> sampai dia merasa sudah tewas tuannya tersebut. Maka kemudian dia keluar dengan penuh kegembiraan. <laughs> Sudah berhasil apa? Bunuh apa? <laughs> tuannya. Tahu-tahu tuannya muncul. Assalamualaikum mungkin. Artinya dia muncul melihatkan dirinya kepada sang onta, karena sang onta saking jengkelnya dia pun tewas kala itu kurang ajar kamu masih hidup malah <laughs> jengkel terus apa tewas artinya menunjukkan kedengkiannya kalau sudah jengkel luar biasa sampai disebut perumpamaan jangan kau dengki sebagaimana dengkinya onta karena onta menyimpan dendam onta menyimpan apa dendam Pada hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara ya keajaiban-keajaiban uh, onta ya yang oleh karenanya Eh, hewan yang menakjubkan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian kata Allah wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Langit ditinggikan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi begitu luas langit tersebut, kita tidak tahu di mana penghujung langit tersebut, makhluk yang sangat luar biasa dan tidak ada tiang biwairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang antara bumi dengan langit. Allah tinggikan langit tersebut. Ya. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Rafa asamkaha waha. Kata Allah, apakah kalian penciptaan kalian lebih hebat ataukah penciptaan langit? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat, lebih luar biasa daripada penciptaan manusia. Kemudian kata Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana apakah mereka tidak melihat kepada gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah wajibala autada. Kami menjadikan gunung-gunung sebagai watat, sebagai pasak-pasak. Dan sekarang sudah terbukti bahwasanya gunung itu tidak hanya menjulang di atasnya tapi dia menancap di dalamnya seperti paku yang kita paku kalau kita ingin buat kemah kita paku tersebut paku tersebut kita pukulkan sudah tatkala masuk ke dalam baru kita ikatkan tali Allah menjadikan gunung-gunung dipancangkan di bumi agar bumi tidak bergetar dengan dipancangkan bukan sekedar gundukan tanah atau gundukan batu bahkan menancap menjulang dalam apa dalam dalam tanah kaifa nusibat bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ilal ardi kaifa sutihat dan bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk kita lalui mudah untuk kita apa lewati mudah untuk kita bercocok tanam untuk mencari nafkah di atas bumi tersebut kata sebagian ahli tafsir ayat ini cocok untuk seorang Arab Badui yang di zaman tersebut yang sedang naik onta dan kalau naik unta maka Allah mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Kenapa dia tidak lihat untanya? Bagaimana unta diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Kemudian lihat ke atas, oh, lihat apa? Langit. Kemudian turun sedikit lihat gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian lihat ke bawah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi setiap pandangan dia seluruhnya berisi tentang makhluk Allah yang ajaib. Apakah unta yang dia tunggangi? atau kalau dilihat ke atas dia akan melihat langit ah, atau kalau dilihat, ke depan dia akan melihat gunung atau kalau dilihat ke bawah dia akan melihat bumi semuanya menakjubkan Allah yang menciptakannya fadzakir innama anta mudzakir maka berilah peringatan karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan lasta alaihim bimusaitir kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka illa man tawalla wa kafar tetapi orang yang berpaling dan kafir Ya, Allah Rasulullah SAW tugasnya hanya memberi apa? Peringatan. Rasulullah tidak menguasai hidayah kepada mereka. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar memberi peringatan. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang-orang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Yang menunjukkan azab ada azab yang besar, ada azab yang di bawahnya, yaitu azab neraka, azab kuburan, azab alam barzakh, ada azabnya sebelum azab yang yang besar itu adab di neraka jahanam. Inna ilaina iyabahum sungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali thumma inna alaina hisabahum dan kemudian sungguhnya atas kamilah penghisapan mereka. Kami akan mengadili mereka, kami akan menyidang menyidang mereka. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para Uh, pemirsa para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tafsir dari surat Al-Ghashiyah